Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadis sekalian para jemaah umroh, para penjara Masjid Nabawi dan juga para mukimin, semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita. Memperbaiki keadaan kita dan mengampuni dosa kita semua dan juga orang tua kita. Masuk kita bersama kita الإنسان في سبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام كان كلام لفضيلة الشيخ بروفيسور دكتور إبراهيم بن عادل الخير وجه الله Beliau adalah salah seorang pengajar di Nabawi dan mengajar di Universitas Islam Madinah. Dan beliau adalah salah seorang dari guru kami yang kami belajar kepada beliau di kota Madinah ini. Mengarang kitab ini dan temanya adalah tentang bagaimana sikap seorang muslim kepada penguasanya dalam berbagai kondisi bagaimana sikap seorang muslim kepada penguasanya, kepada pemimpinnya dalam berbagai kondisi dan juga keadaan berdasarkan Al-Quran hadis Nabi SAW juga para sahabat dan juga keterangan dan penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dan sampai kita kepada keadaan yang keempat dari keadaan-keadaan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh seorang penguasa yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Dan keadaan yang keempat yang sudah kita bahas bagiannya yaitu apabila seorang penguasa melakukan perkara yang diharamkan dan perkara yang diharamkan tersebut tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Seperti misalnya melakukan bid'ah yang tidak mengeluarkan dia dari agama Islam atau melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil atau melakukan kezaliman kepada rakyatnya baik kezaliman yang berkaitan dengan fisik maupun kezaliman yang berkaitan dengan harta mereka Bagaimana sikap seorang Muslim? Disebutkan oleh Syekh di sini tiga sikap yang harusnya dimiliki oleh seorang Muslim. Ketika melihat kemungkaran atau keharaman yang dilakukan oleh pemasnya. Yang pertama adalah membenci kemungkaran tersebut. Yang pertama adalah membenci dan mengingkari kemungkaran tersebut sesuai dengan kemampuan. Minimal ada yang membenci dengan hatinya. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran maka adalah dia rubah dengan tangannya yaitu dengan kekuasaan apabila dia memiliki kekuasaan kalau tidak mampu maka dengan lisannya dengan cara menasihati dengan lemah lembut dan dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah dan karena ingin menghinakan orang yang dinasihati Apabila tidak mampu maka dengan matinya Yaitu membenci dengan matinya perbuatan mungkar tersebut Dan ini adalah hal yang paling lemah Atau iman yang paling lemah Oleh karena itu boleh mengatakan al af'aful iman Dan yang demikian adalah iman yang paling lemah Artinya tidak ada yang lebih kecil dari itu Minimal seorang muslim apabila dia tidak bisa mengingkari sebuah kemungkaran dengan kekuasaan tidak bisa mengingkari dengan lisannya karena dia bukan orang yang pandai berbicara bukan orang yang didengarkan ucapannya maka minimal dia ingkari dengan hatinya yaitu di dalam hatinya dia membenci kemungkaran tersebut yang telah dilakukan oleh penguasa ini yang pertama kemudian setelahnya adalah bersabar. Bersabar apabila yang dilakukan oleh penguasa tersebut sebuah kezaliman yang sampai kepada kita. Sebuah kebaliman yang sampai kepada kita baik kezaliman fisik maupun kezaliman harta ataupun kezaliman hak. Maka dalam keadaan demikian kita diperintahkan untuk bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man karina amirihi syai'an falyasbir 'alaihi." Barang siapa yang membenci sesuatu dari amirnya, dari penguasanya, dari pemimpinnya, seperti misalnya kebaliman yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan kita tentunya sebagai pengadu, sebagai orang yang dikelilingi, membenci yang demikian. Maka nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliasbir alaih Maka adalah dia bersabar Atas kemaliman tersebut Ini adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apabila yang dilakukan oleh penguasa tersebut adalah sebuah kemaliman Dan sampai kepada kita Maka kita diharuskan untuk bersabar Dan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa Tidak boleh menjadikan kita keluar dari ketaatan kepada penguasa. Tidak boleh menjadi sebab kita memberontak kepada penguasa yang sah. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah kita sebutkan dalilnya, akan disebutkan oleh Syekh dalilnya itu hadir Hudaifah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahasanya pula ada penguasa-penguasa yang mereka tidak mengambil petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengambil sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mensimakkan bahwasanya hati mereka adalah hati syaitan. Hati mereka itu hati penguasa-penguasa tersebut adalah hati syaitan. para ulama menjelaskan maksudnya mereka memiliki hati yang keras sebagaimana hatinya syaitan hati yang mengikuti hawa nafsunya hati yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang beliau mensifatkan bahasanya penguasa-penguasa tersebut hati mereka adalah hati-hati syaitan yang ada di dalam badan manusia kemudian ditanya oleh Hudaibah kaifa asna'u ya Rasulullah in adrakuhu in adraktuhu dhalik in adraktuhu dhalik ya Rasulullah apa yang saya lakukan apa yang saya lakukan seandainya aku menemukan zaman seperti itu yaitu menemukan sebuah zaman menemukan menemui sebuah penguasa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka tidak mengambil petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengambil sunnah Nabi SAW Ditanya oleh Hudaibah radhiyallahu anhu dan ini adalah tentunya pertanyaan bagi kita semua. Dan jawaban Nabi SAW adalah untuk Hudaibah dan juga untuk kita semua. Bagaimana seandainya kita menemukan penguasa atau pemimpin yang demikian sifatnya? Maka beliau SAW bersabda, dan sabda beliau adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal. Beliau tidak bersabda dan berkata dari hawa nafsunya. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلْهُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُرْحَىٰ Tidaklah beliau SAW berbicara dari hawa nafsunya. Dan tidaklah apa yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengatakan, tasma'u wa tuti'u lil amir. Engkau mendengar dan engkau taat kepada penguasa. Engkau mendengar dan engkau taat kepada penguasa Menunjukkan bahasanya kezaliman atau apa yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Dia tidak menggunakan petunjuk Nabi SAW Alaihi Wasallam dan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam. Dan disebabkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya adalah seperti hati syaitan. Tapi yang demikian, selama dia adalah seorang muslim, maka kita diharuskan untuk mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Kemaksiatan, keharaman yang dia lakukan, kezaliman yang dia lakukan, kebitahan yang dia lakukan, selama tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, Maka petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nesra'u Wadudiyah Engkau mendengar dan berta'at lil abir kepada penguasamu Wa in qaba dhamrak Wa in akhada malak Meskipun dia memukul punggungmu Meskipun dia mengambil hartamu Memukul punggungmu artinya adalah mengelimi di dalam fisik kita atau bahkan mungkin memenjara seseorang yang tidak berhak untuk penjara atau mengambil harta kita harta yang kita dapatkan dengan susah payah untuk menafkahi orang yang menjadi tanggungan kita kemudian diambil tanpa tanpa hak meskipun dia menjalimi kita di dalam harta kita dan juga fisik kita maka kita tetap diharuskan untuk mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Kemudian setelahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan basma wa atiyah. Maka dalam kau mendengar dan dalam kau mentaati. Diulang kembali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah di awal tadi beliau mengatakan dasma wa tuti'u lil amir. Kemudian di akhir hari beliau mengatakan basma wa atiyah maka dalam kaum, dan dalam kaum mendengar dalam mendengar dan dalam kata dikuatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini menunjukkan bahasanya petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kita melihat penguasa yang zalim atau penguasa yang fasik atau penguasa yang melakukan keharaman selama itu adalah seorang muslim dan dosa tersebut tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, maka kita tidak diharuskan untuk mendengar dan taat kepada beliau. Kemudian setelahnya, dan nah, kita sampai di sini kemarin, setelahnya beliau menyebutkan ucapan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Qala Al-Imam Ahmad ibn Hanbal fi risalati usul sunnah وكذا الإمام أحمد محمد بهذا القول الدليل الإمام الشافعي رحمه الله Beliau berkata di dalam kitab beliau Usul Sunnah والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور ولا نخرج على الأمراء bisayfi wa injaru. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau dan bersabar di bawah bendera penguasa dan bersabar di bawah bendera penguasa apapun yang dia lakukan min adlin au jawrin baik itu sebuah keadilan maupun sebuah kezaliman beliau ingin menyebutkan bahwasanya termasuk usul sunnah termasuk pokok-pokok sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara pokok-pokok agama Islam di antara akidah Islamiyah yang sahihah bersabar di bawah bendera penguasa artinya seseorang bersabar mentaati dan mendengar kepada penguasanya apapun yang dia lakukan baik dia adalah melakukan kerohiman atau dia melakukan sebuah keadilan Artinya selama dia adalah seorang muslim Baik beliau melakukan keadilan ini yang diminta dari seorang penguasa Ataupun dia melakukan kezaliman Maka kita tetap disuruh untuk menasibi penguasa kaum muslim Artinya tidak boleh kita memberontak kepada penguasa Baik dia adalah seorang yang adil maupun orang yang zalim Dan ini adalah termasuk usul sunnah ini termasuk pokok-pokok sunnah harus kita pegang. Wala nakhruju 'ala al-umara bisayfi wa injaru. Dan kita itu ahlu sunnah wa jamaah tidak memberontak kepada pemerintah bisayf dengan pedang yaitu dengan senjata wa injaru meskipun mereka melakukan kezaliman. boleh faham dan kami yang telah bersumpah berjamaah tidak melakukan pemberontakan kepada penguasa dengan benar meskipun mereka melakukan kekaliman. Wajar meskipun mereka melakukan kekaliman. Ini adalah ucapan seorang imam besar di antara imam-imam Abu Sunnah wal Jamaah beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. menunjukkan tentang aqidah akidah sunnah wal Jamaah yang benar. Bahasanya mereka tidak memberontak kepada penguasa yang sah hanya karena kezaliman yang dia lakukan. Hanya karena kezaliman yang dia lakukan. Dan ini adalah kesepakatan sunnah wal Jamaah. Ini adalah kesepakatan ulama sunnah wal Jamaah. Sebagaimana sudah berlalu Nukilan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nukilan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ia menyebutkan rasanya ini adalah ijma. Beliau mengatakan wa aqbal khuruju Alayhim wa qitaluhum Di bi ijma'il muslimin wa in kanu zalimin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan beliau termasuk ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan dan ada pun keluar dan memerangi pemerintah maka yang demikian adalah haram. Maka yang demikian adalah haram di ijma'il muslimin dengan ijma' kaum muslimin. Artinya Al-Sunnah wal Jamaah semuanya bersepakat bahwasanya memerangi pemerintah dan memberontak kepada mereka adalah perkara yang diharamkan di dalam agama. Wa in kanu fasaqatan qalibi meskipun mereka adalah orang-orang yang fasik, meskipun mereka adalah orang-orang yang zalim. Belum mengatakan ini adalah dijebak kaum muslimin bahwa melakukan yang demikian yaitu memberontak kepada penguasa yang sah hukumnya adalah haram di dalam agama ini. Baik, mislan beliau mengatakan Allah wa mimma yura'a fi hadzal maqami. Dan di antara perkara yang harus dijaga dan dipelihara di dalam masalah ini annal amra bis-sabri 'ala al hakim wa nuzul bis-sam'i wat-ta'ati la yatanafa ma'al mutalabati bil haqq bil asri wal laili min ghairi Beliau mengatakan di antara perkara yang harus kita perhatikan dan harus kita perhatikan dan dipahami di dalam masalah ini bahwa perintah untuk bersabar atas kebaliman seorang hakim, seorang penguasa dan yang kita untuk mendengar dan tidak bertentangan dengan al-mutalabah bil haq. Tidak bertentangan dengan meminta hak kita. Artinya bukan berarti seseorang bersabar kemudian kita tidak boleh meminta hak kita. Bersabar bukan berarti tidak boleh kita meminta hak kita. Boleh kita meminta hak kita. Tetapi kata beliau, "Birrizqi Tetapi dengan lemah lembut dan dengan tata cara yang yang sopan, yang lemah lembut. Boleh kita ketika dizalimi misalnya oleh seorang penguasa, dizalimi hak kita atau dizalimi harta kita. Boleh kita untuk minta hak tersebut kepada penguasa, tetapi kata beliau dengan cara yang lemah lembut. Min ghairi munazah tanpa kita memberontak kepada kepada penguasa. Kemudian mengatakan wasulukil masalik syar'iyah fi munasahat hakim birruju'i 'an al-dhulm. Dan boleh kita menempuh jalan yang disyariatkan. Jalan yang diperbolehkan, cara yang diperbolehkan di dalam menasihati seorang penguasa supaya beliau kembali dari kebalikan itu kembali kepada al-haq dari kebaikan. Jadi bersabar seperti yang disampaikan oleh Syekh tadi bukan berarti kita tidak boleh untuk meminta hak kita. Boleh mengatakan boleh. Tetapi harus dengan cara yang baik. Dengan cara yang lemah lembut. Apalagi di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zalah. wala yujza'u atayim illa syaa. sesungguhnya beliau lembutan tidak ada pada sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu tersebut dan tidak diambil dari sesuatu kecuali akan memperjelek, memperburuk sesuatu tersebut. Ini adalah petunjuk Nabi SAW supaya kita mempergunakan arif, mempergunakan kelemah lembutan, apalagi di dalam hal ini kita akan berhadapan dengan seorang penguasa. Beliau mengatakan dulu diwali min ghairi munaza'ah. Boleh kita meminta hak kita tetapi dengan kelemah lembutan tanpa kita bermaksud untuk merontak kepada kepada penguasa. Dan boleh kita untuk menempuh jalan yang diperbolehkan yang disyariatkan dalam rangka menasihati seorang penguasa kalau memang kita melihat beliau berbuat kemungkaran atau melakukan kezaliman dan kita tahu tentang akibat perbuatan zalim di dunia dan juga di akhirat. Dan rasanya Allah SWT tidak akan membiarkan sebuah kezaliman seandainya luput di dunia bisa tidak akan mungkin luput di akhirat. Kita sebagai seorang rakyat akan ditanya demikian pula seorang penguasa apabila dia melakukan kezaliman maka kalau tidak di dunia maka akan dia rasakan akibatnya di di akhirat dan tentunya kita sedih melihat saudara kita melakukan kezaliman karena akibat dari kezaliman tersebut adalah akibat yang jelek di dunia maupun di di akhirat kesedihan yang ada di dalam hati kita menjadikan kita menasihati orang lain sebagaimana kita tidak senang diadab maka kita pun tidak senang apabila saudara kita diadab karena kezaliman atau karena dosa yang dia yang dia lakukan la yu'minu ahaduhum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu punya nafsihi tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri kita senang apabila kita menjadi orang yang soleh oleh karena itu kita harus senang apabila orang lain juga menjadi orang yang saleh. Kita senang apabila diri kita terlepas dari kezaliman. Demikian pula kita harus senang melihat penguasa kita terlepas dari kezaliman dan bertobat dari kezaliman tersebut. Oleh karena itu, tidak dilarang juga menasihati seorang penguasa supaya beliau meninggalkan kezaliman yang dia lakukan. Tetapi kama تقدم تقريره fi فقرة الأولى sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin yang pertama. Di dalam penasaran di seorang penguasa, maka kita harus memperhatikan tawabit, memperhatikan kaidah-kaidah. Di dalam menasihati penguasa bukan hanya didasari oleh semangat, didasari oleh semangat membagi buta tanpa adanya aturan harus disertai dengan kelemah lembutan kepada penguasa dan juga harus disirkan atau disembunyikan. Artinya di dalam nasihati mereka kita tidak mengumbar atau menyebabkan aib seorang penguasa. Harus kita laksanakan al-munasahah tersebut, sehat tersebut kalau ingin menasihati dengan cara yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW yaitu dengan sembunyi-sembunyi dan diiringi dengan kelemah lembutan serta keikhlasan di dalam nasihati seorang penguasa. Fa'in raja'a anil dulmi hasil al maksud Apabila beliau bertobat dan meninggalkan kezaliman tersebut, hasil al maksud maka maksud kita sudah terjadi. Agar itulah yang kita inginkan. Kita sedang berusaha menasihati beliau menyebutkan ayat, menyebutkan hadis yang berkaitan dengan haramnya haram yang melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Kemudian beliau bertobat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla meninggalkan kezaliman tersebut, meninggalkan kemaksiatan tersebut, dan maksud. Maka telah terjadi apa yang kita inginkan Apa itulah yang kita inginkan wa illa wajib sabr ala jawrihi min dunya wa huwa mu'akhadun bihi bil akhirah kalau misalnya beliau tidak menerima tidak menerima ucapan kita atau mendengarkan apa yang kita ucapkan tetapi tidak beliau amalkan maka wajib bagi kita untuk tetap bersabar wajib bagi kita untuk tetap bersabar ala jauh ini di dunia atas kebalikan yang beliau lakukan di dunia wuruh mu'akadun bihi bil akhirah dan beliau yaitu penguasa tersebut kalau tidak mau kembali dan tidak mau meninggalkan kezaliman maka dia akan diadab ke, di akhirat dengan sebab kezaliman tersebut maka dia akan diadab di akhirat karena sebab kezaliman tersebut. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fal imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang imam, seorang penguasa bila adalah ra'in. Bila adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi dan beliau akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang para rakyatnya, itu orang-orang yang ada di bawahnya. Apabila dia melakukan kebaliman kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, kepada bawahannya, maka dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal atas apa yang dia yang dia lakukan. Jadi seandainya nasihat kita tidak diterima oleh penguasa tersebut, maka kewajiban kita adalah tetap bersabar. Tidak boleh hanya karena nasihat kita tidak diterima kemudian kita memberontak kepada penguasa. Kewajiban kita adalah menasihati. Adapun hidayah maka itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah SWT mengatakan, Inna la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya Allah Sesungguhnya engkau tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak mungkin terjadi. Kita menghendaki supaya saudara kita mendapatkan hidayah. Kita menghendaki supaya penguasa kita mendapatkan hidayah. Tetapi hidayah atau bukan di tangan manusia bahkan bukan di tangan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul kewajiban mereka adalah balagul mubin. Kewajiban mereka adalah menjelaskan dan menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Adapun hidayah tauhid membuka hati seseorang, memberikan petunjuk kepada hati seseorang, maka ini adalah hak Allah azza wajalla. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah memberikan dan menuntut hidayah tersebut dari siapa yang yang dikehendaki. Mayyahdihillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang Allah berikan hidayah maka dialah orang yang dapatkan petunjuk. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang Allah sesatkan maka mereka lah orang-orang yang yang rugi. Ini setelahnya akta itu hak yang ketiga yang harusnya kita lakukan yaitu apabila kita melihat penguasa yang melakukan keharaman yang pertama adalah kita mengingkari kemungkaran tersebut sesuai dengan kemampuan kita dengan kaedah-kaedah yang sudah disebutkan kemudian yang kedua kita bersabar apabila itu adalah kebaliman yang sampai pada diri kita kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan anna hadza la yujibu subuh imamatihi والخروج عليه ولا يمنع من السمع والطاعة له بالمعروف beliau mengatakan yang ketiga sesungguhnya ini yaitu kebalikan yang dilakukan oleh penguasa ini tidak menjadikan kepemimpinan penguasa tersebut menjadi gugur kebalikan yang dia lakukan kefasikan yang dilakukan ini tidak menggugurkan kepemimpinan beliau tidak mengukurkan kepemimpinan beliau. Artinya beliau tetap sebagai seorang penguasa yang sah. Baik beliau adalah seorang yang kalim maupun orang yang adil. Baik beliau adalah seorang yang soleh maupun orang yang fasik. Maka ini tidak mengukurkan kepemimpinan beliau. Kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan yang syar'i, yang sah, yang diharuskan kita untuk tetap memegang mendengar data kepada beliau. Wilkhruja alaih Demikian pula tidak boleh Menjadikan masyarakat memberontak kepada beliau Wala yamna'u minasyam'i wa ta'atilah bilma'ruf Dan yang demikian Yaitu perpaksikan yang dilakukan Kebaliman yang dilakukan Ini tidak mencegah kita Untuk tetap mendengar dan taat kepada Pemerasa di dalam perkara yang ma'ruf Yaitu di dalam perkara yang hak Kefasikan yang dia lakukan adalah kembali kepada dia sendiri, kepada beliau sendiri. Kebaliman yang beliau lakukan mudaratnya kepada beliau sendiri. Adapun kita sebagai seorang rakyat, maka kita sudah dibebankan oleh Allah dan juga Rasulnya untuk mendengar dan taat kepada kepada penguasa yang sah. Sehingga diharuskan kita untuk memegang dan melaksanakan kewajiban ini, yaitu kewajiban untuk mendengar dan taat kepada berpuasa meskipun beliau adalah seorang yang baik meskipun beliau adalah seorang yang fasik bil ma'ruf tetapi di dalam perkara yang ma'ruf yaitu perkara yang dibolehkan di dalam di dalam agama kita apabila beliau memerintahkan dengan sebuah perintah dan isi perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama maka kita harus mendengar dan taat kepada beliau di dalam perintah tersebut. Meskipun beliau adalah seorang yang fasik, Meskipun beliau adalah seorang yang boleh, Selama perintah yang sampai kepada kita dari beliau tidak bertentangan dengan agama, maka kita diharuskan untuk mendengar dan taat kepada beliau. Li di Salamah ibn Yazid al-Jufi. Yang demikian berdasarkan hadis Salamah ibn Yazid al-Jufi radhiyallahu anhu. أنه سأل Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fakala ya Nabi Allah." Beliau berkata wahai Nabi Allah, "Ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana kama ta'muruna?" Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, Apa pendapatmu seandainya kami dikuasai oleh penguasa-penguasa Yes Yas'aluna haqqam Yang sifat mereka Mereka meminta hak mereka Yaitu meminta kepada kami hak mereka Meminta kepada kami hak mereka Mereka mengharuskan kami untuk mendengar data Dan mengharuskan kami untuk memberikan hak mereka وَيَمْنَعُونَ hafala tetapi ketika kami meminta hak kami, mereka yang tahu, yaitu mereka tidak mau memberi. Apabila kami meminta hak kami sebagai seorang rakyat, maka dia atau penguasa tersebut tidak mau memberikan hak tersebut. Hak dia dia inginkan, akan tetapi ketika kita meminta hak kita, maka beliau tidak memberikan hak tersebut. Atau dengan kata lain, ini adalah sebuah kezaliman. Ini adalah sebuah kebalikan bertanya Salamah bin Yazid al-Jufi kepada Nabi SAW bagaimana seandainya ada seorang penguasa yang sifatnya demikian berbuat zalim kepada rakyatnya Fama ta'muruna apa yang kau beritakan kepada kami fa'arad anhu thumma sa'ala sa'alahu fa'arad anhu thumma sa'alahu fitaniyati atau fitnalita Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berbalik Artinya tidak langsung menjawab apa yang diucapkan oleh Salamah bin Yazid. Kemudian Salamah bertanya lagi, maka Nabi berbalik kembali. Kemudian bertanya lagi siapa yang kedua atau yang ketiga, fajadabahu al Ashatu ibnu Qais. Maka al Ashat ibnu Qais menarik Salamah bin Yazid tadi. Ketika melihat Nabi SAW berbalik dari pertanyaan Salamah bin Yazid dan Salamah bin Pemula. Maka Al-Ash'ar bin Qais menarik Salamah bin Yazid yang mengingatkan dia jangan sampai melakukan yang demikian. Namun Nabi SAW mengatakan, Waqala beliau mengatakan, Isma'u wa adi'u fa inna ma'alayhim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Setelah berpaling beberapa kali dan ada yang mengatakan bahwasanya saat itu beliau menunggu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan bahwasanya apa yang beliau lakukan ingin memberikan takdir yaitu ingin memberikan uh, pengajaran kepada salam bin Yazid bahwasanya ini adalah perkara yang besar beliau mengatakan isma'u wa nengak Dengar kau atau dalam kalian mendengar dan dalam kalian taat. Artinya kebaliman yang dilakukan oleh penguasa ini tidak boleh menjadikan kalian keluar dari ketaatan kepada penguasa. Isma'u wa ati'u, adalah kalian mendengar dan taat, maka sesungguhnya kewajiban mereka mereka memiliki kewajiban yang dibebankan kepada mereka dan kalian juga memiliki kewajiban yang dibebankan kepada kalian. Artinya masing-masing dari kita baik penguasa maupun rakyat masing-masing dibebani oleh Allah Azza wa Jalla. Kewajiban seorang penguasa adalah berbuat adil dan memberikan hak kepada rakyatnya. Baik di dalam masalah agama maupun di dalam masalah dunia. Ini adalah tanggung jawab seorang penguasa. Mengurus agama mereka, ia mengurus dunia mereka, memberikan hak kepada kepada rakyatnya. Kewajiban kita sebagai seorang rakyat adalah mendengar dan taat kepada penguasa kita. Jadi masing-masing dari kita memiliki kewajiban dan masing-masing dari kita akan ditanya tentang kewajibannya. Apakah kita melaksanakan kewajiban tersebut di dunia atau kita menyia kewajiban tersebut di dunia? Apabila seorang penguasa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang penguasa memberikan keadilan, menegakkan kebenaran, memberikan hak kepada rakyat, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Namun apabila yang dilakukan adalah sebalik, sebaliknya, tidak menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan kebenaran, dan tidak menegakkan keadilan, tidak memberikan hak kepada rakyatnya, maka akibatnya adalah kembali kepada dirinya sendiri. dan di akhirat akan ada hisab, akan ada perhitungan. Dan semua kita akan dihisab oleh Allah Azza wa Demikian pula rakyat kita sebagai seorang rakyat apabila kita melaksanakan kewajiban sebagai seorang rakyat dengan baik yaitu mendengar dan taat kepada penguasa maka kita akan mendapatkan pahala dan datang kepada Allah Azza wa Jalla berkiamat pada hari kiamat dalam keadaan kita hati yang tenang karena kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang rakyat. Iya. Tapi kalau kita menyia-nyiakan kewajiban kita sebagai seorang rakyat, membangkang dan memberontak kepada pemerintah, tidak mau mendengar data kepada pemerintah, maka kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan di dunia. Mengapa engkau di dunia tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang rakyat yaitu mendengar dan taat pada kepada pemerintah. Beliau mengatakan fa inna alaihim ma hukmilu wa alaikum ma hubbiltum. Kewajiban mereka adalah apa yang dibebankan kepada mereka yaitu penguasa kita. Dan kewajiban kalian adalah apa yang dibebankan kepada kalian. Seandainya mereka yaitu para penguasa tidak melakukan kewajibannya, maka itu akibatnya kepada diri mereka sendiri. Adapun kita, maka kita memiliki kewajiban. Kita memiliki kewajiban sendiri yang kalau kita sia-siakan maka kembalinya akibatnya kepada diri kita sendiri. Dan yang dalam nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tetap mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah meskipun mereka berbuat kepada kepada diri kita. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah tiga sikap yang harus kita lakukan ketika menghadapi penguasa yang zalim, ketika menghadapi penguasa yang yang eh, melakukan perbuatan yang diharapkan secara ringkas yang pertama adalah kita mengingkari dengan kemampuan mengingkari dengan kemampuan dan kalimat kemampuan atau sesuai dengan kemampuan ini sebagai mana yang sudah diterangkan yaitu apabila kita bisa mengingkari dengan lisan maka dengan lisan Tetapi dengan kaidah-kaidah yang sudah kita sering sebutkan Yaitu dengan tetap menjaga kelemah lembutan Maka dengan ucapan yang keras Dengan ucapan yang tidak sopan kepada pemerintah Demikian pula dengan sembunyi-sembunyi di dalam menasihati pemerintah Kalau misalnya kita tidak mampu Dan seorang kita bukan orang yang dilima dan kita bukan orang yang dekat dengan pemerintah sehingga bisa menyatukan nasihat tersebut Maka minimal kita mengingkari dengan apa tadi? Dengan hati kita Dengan hati kita karena Nabi SAW mengatakan فَإِلَّمْ يَسْتَطِعَ فَبِقَلْبِهِ Kalau tidak mampu maka dengan hatinya وَذَلِكَ عَمْ أَقُلْ إِمَانِ Dan yang demikian adalah iman yang paling lemah dan mengingkari dengan hati ini adalah pengingkar mengingkari dengan hati meskipun kita diam lisannya tetapi ini adalah bentuk apa? bentuk pengingkaran karena Nabi SAW mengatakan fa'illam yasrati'a bil batni kalau dia tidak mampu dengan lisannya maka dia ingkari dengan hatinya jadi kebencian yang ada di dalam hati kita ini adalah bentuk pengingkaran meskipun kita tidak mengucapkan dengan dengan lisan karena memang kita tidak mampu Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Dan Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan sampai kita melakukan perkara di luar kewenangan kita. Jangan sampai kita melakukan perkara di luar kewenangan kita sebagai seorang rakyat. Apabila kita tidak mampu ia melaksanakan ingkarul munkar dengan lisan, maka jangan kita memaksakan diri mengingkari kemungkaran dengan dengan lisan. Karena ini membebani diri di luar kewenangannya. Membebani diri di luar kewenangannya. Apabila kemampuan kita hanya bisa melaporkan kepada penguasa atau hanya menyampaikan kepada yang berwenang, maka itulah yang kita lakukan dan tidak boleh kita melakukan sesuatu di luar kewenangan kita sebagai seorang seorang rakyat. Kemudian yang kedua adalah bersabar atas kebaliman penguasa dan yang ketiga adalah yang ketiga tidak menggugurkan kepemimpinan seorang penguasa artinya tidak boleh kita memerintah kepada penguasa yang sah meskipun dia melakukan kebaliman meskipun dia melakukan kefasikan. Nah, kemudian setelahnya As-suratul khamisah Bentuk yang kelima Atau keadaan yang kelima Dari seorang penguasa Yang berkaitan dengan dirinya sendiri Ma yaqa'u minhu minal akwali Awil af'ali al-mukafirah Apa yang terjadi Atau dilakukan oleh beliau sebagai seorang penguasa Berupa ucapan ataupun perbuatan al-mukaffirah yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau yang keempat tadi perbuatan yang haram, perbuatan maksiat tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari dari Islam. Sekarang yang kelima, bagaimana seandainya yang dilakukan oleh penguasa tersebut adalah sebuah ucapan yang bisa membatalkan Islamnya atau perbuatan yang bisa membatalkan Islamnya. Karena di sana ada perkara-perkara yang termasuk nawaitul Islam. Perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Seseorang masuk di dalam agama Islam dengan membaca dua kalimat syahadat. Dan di sana ada amalan-amalan yang dikabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya yang apabila dilakukan atau diusahkan oleh seseorang maka bisa mengeluarkan dia dari agama agama Islam membatalkan Islamnya dan apabila dia meninggal dunia dalam keadaan demikian maka dia meninggal dalam keadaan sebagai orang yang kafir yang keluar dari agama Islam sehingga apabila di akhirat kelak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya dan tidak akan keluar dari dari neraka jadi Islam Di sana ada nawaitnya, di sana ada pembatal-pembatalnya. Dan para ulama telah menulis tentang pembatal-pembatal keislaman. Tidak ada di antara mereka yang menulis di dalam kitabnya misalnya tentang bab raja firridda. Bab tentang bab yang berkaitan dengan masalah rida, yaitu kemurtadan yang keluar yang dengan yang seseorang keluar dari agama Islam. Dan ada di antara ulama yang mengarang tentang nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan di antara pembatal keislaman adalah misalnya perbuatan sihir. Perbuatan sihir Allah SWT menyebutnya di dalam Al-Quran bahwasanya sihir ini adalah termasuk perbuatan kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Karena orang yang melakukan sihir maka dia meminta bantuan kepada jin dan juga syaitan. Dan jin dan juga syaitan ini tidak menolong dia, tidak membantu seseorang kecuali apabila seseorang mau kufur kepada Allah dan juga Rasulnya. Mau keluar dari agama Islam, mau mengucapkan ucapan kekufuran atau melakukan amalan kekufuran. Apabila seorang manusia mau melakukan yang demikian maka dengan lapang hati syaitan dan juga jin tersebut akan membantu melakukan sihir tersebut. Allah SWT mengatakan, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ Mereka yaitu syaitan, mereka yang kafir. Karena mereka mengajarkan kepada manusia keburukan. Menunjukkan bahwa saya mengajarkan sihir kepada orang lain ini adalah perbuatan yang kubur. Demikian pula mempelajari perbuatan sihir tersebut dan mempraktikkan makanya adalah termasuk perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari dari agama Islam. di antara contohnya adalah bersujud kepada selain Allah. Bersujud kepada selain Allah. Sujud adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal dan tidak boleh diserahkan ibadah sujud ini kepada selain Allah Azza wa Jal Allah SWT mensifatkan orang-orang yang saleh bahasanya mereka adalah orang-orang yang sujud yang sujud kepada Allah at-taibuna al abiduna al hamiduna saiqun al rafiun as mereka adalah orang yang rukuk dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang bersujud kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Dan di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya boleh seorang manusia bersujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita bersujud kepada suaminya seandainya boleh menunjukkan bahasanya bersujud kepada selain Allah ini adalah perkara yang diharapkan di dalam agama Islam. Bahkan ini adalah termasuk kecurigaan. Bahkan ini adalah termasuk kecurigaan apabila sujud yang dilakukan adalah sujud ibadah. Sujud ibadah itu disertai dengan pengagungan dan perendahan diri di hadapan orang yang yang dia bersujud kepada kepada dirinya. Ini adalah termasuk sesuatu yang mengkafirah, itu sesuatu yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Demikian bunga menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah azza Wajalla, menyembelih untuk jin atau kan menyembelih tumbal untuk yang menjaga sungai atau yang menjaga desa. Makanya adalah termasuk bentuk kekafiran. dan membatalkan keislaman seseorang. Dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, "Fasalli tiga wanhar." Dalam kau salat murakum dan dalam kau menyembelih murakum. Artinya menyembelih adalah ibadah dan harus kita serahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." لا شريك له وبذلك wa ana أول muslimin katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuki dan juga sembelihanku wa mahyaya wa mamati dan hidupku dan juga matiku untuk siapa? lillahi rabbil alamin untuk Allah la syarika tidak ada seperti baginya wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin denganlah aku dengannya aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama tama menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan bahwasanya sholat ini hanya uh, sholat dan juga menyembelih ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Demikian pula di antara bentuk kekuburan adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengatakan bahasanya Allah sama dengan makhluk atau mengatakan pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk atau melihatnya Allah sama dengan melihatnya makhluk atau mengatakan istiwanya Allah sama dengan istiwanya makhluk ini adalah termasuk tasbih dan orang yang menyerupakan menyamakan Allah dengan makhluk maka dia telah melakukan sebuah kekufuran Allah SWT mengatakan laisa kamitslihi tidak ada yang serupa dengan Allah Lalu bagaimana seseorang berani mengatakan bahasanya Allah sama dengan makhluk atau sifat Allah sama dengan sifat makhluk? Nuaim ibn Hamad beliau adalah guru dari alimah Imam Al Bukhari beliau mengatakan man syakkaha Allah bin khalqihi faqad kafar. Barang siapa ya? menyerupakan Allah dengan makhluknya maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Atau di antara hal yang mengeluarkan seseorang dari Islam adalah mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Iaitu mengatakan bahwasanya Allah tidak punya sifat. Allah tidak memiliki sifat. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak berbicara. Semua sifat diingkari oleh orang tersebut. Di antara kelompok yang meyakini demikian adalah al-jahmiyah, al-jahmiyah dan mereka para penyebutnya jahat bin Sofwan mengingkari seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Karena mereka mengatakan apabila kita menetapkan sifat bagi Allah berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini adalah alasan akal yang mereka miliki dan akal ini adalah akal yang yang kurang dan menyimpang dan bertentangan dengan dalil. Mereka mengatakan kalau kita menetapkan sifat berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal yang benar, akidah yang benar dan adalah akidah al-sunnah wal jamaah keyakinan kita adalah menetapkan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih tetapi tidak boleh kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Jadi kita tetapkan sebagaimana datangnya di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis yang sahih, tetapi tidak boleh kita serupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Allah mengabarkan bahasanya Allah Maha Mendengar. Maka kita tetapkan bahasanya Allah di antara sifatnya dalam mendengar. Tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Allah mengabarkan bahasanya Allah Al-Basir, Maha Melihat. Maka kita tetapkan bahasanya Allah Maha Melihat, tetapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Allah mengatakan bahasanya adalah Ar-Rahman yang menyayang memiliki sifat rahmat, tetapi sifat Allah Ar-Rahman tidak sama dengan kasih sayang yang dimiliki oleh makhluk. Karena makhluk juga memiliki kasih sayang. Orang tua menyayangi anaknya, seorang suami menyayangi istrinya, tetapi kasih sayang Allah tidak sama dengan kasih sayang makhluk. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah. Kemudian setelahnya beliau mengatakan "Fahadihi yatarattabu 'alaiha min al-huquqi ma ya'ti. Kalau misalnya ada penguasa yang melakukan perbuatan yang kafir atau ucapan yang kafir apa yang dilakukan oleh seorang rakyat beliau maka apabila demikian ya kita akan melakukan atau sikap seorang rakyat adalah berikut ini sikap seorang rakyat adalah berikut ini kemudian beliau menyebutkan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah disebutkan sebelumnya di dalam menasihati seorang penguasa. Fa'in rajaah wa taba baqiya ala sultanihi wa wa uqirra ala wilayatihi. Apabila beliau kembali dan beliau bertobat, maka baqiya ala sultanihi, maka beliau tetap sebagai seorang penguasa. Apabila beliau menerima nasihat kita dan beliau meninggalkan pengukuran tersebut dan bertobat kepada Allah Maka bagiya ala sultanihi, maka beliau tetap sebagai seorang penguasa Wa uqirra ala wilayatihi dan beliau ditetapkan tetap di atas kekuasaannya Kenapa? Lianna taubata tajubbuha pembelahan Karena yang namanya taubat itu menghapuskan dosa yang dilakukan sebelumnya Yang namanya taubat ini menghapuskan dosa yang dilakukan sebelumnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "At-taibu minad dambi kaman la dambalahu." Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Dan seandainya dia melakukan kekufuran, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka dia seperti orang yang tidak melakukan kekufuran tersebut sebelumnya. At-taibu minal dambi kamat la dambalahu. Orang yang berubah dari sebuah dosa, maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa tersebut. Dan Allah SWT mengatakan, Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la takanabu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melakukan batas, yang melakukan dosa. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Allah mengatakan Inna Allah yaghfiru dunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Baik yang kecil maupun yang besar, yang maksiat maupun yang berupa kesyirikan atau kekuburan. Segede apapun dosanya, kalau kita bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah, maka Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Menunjukkan bahasanya orang yang bertobat dari kekufuran maka Allah akan mengampuni dosanya, akan mengampuni kekufurannya. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul lil ladzina kafaru lahum maka salam. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir. Kullil ladzina kafaru, katakan kepada orang-orang yang kafir, iyan tahu apabila mereka berhenti dari kekufurannya, yaitu bertobat dari kekufurannya dan kembali kepada Allah, yughfar lahum Maka qad Maka akan diampuni apa yang sudah berlalu. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa menunjukkan bahasanya orang kafir sekalipun Kalau dia mau bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah, maka akan diampuni dosanya. ولعدم مؤاخذة السائبين بما اقتربوا قبل التوبة min عامة nas Demikian pula alasannya karena orang yang sudah bertobat maka tidak boleh dia di di uh, adab dengan apa yang sudah dia lakukan qabla taubah sebelum dia bertobat. Artinya orang yang sudah bertobat maka dia sudah e, bersih dari dosa min aimatin nas ini berlaku pada orang-orang awam dari umumnya manusia. Kalau ini berlaku kepada mereka, fasultanu aula, maka yang namanya penguasa itu lebih aula, yaitu lebih berhak. Kenapa? Lima yatarattamu ala dhalik min taskinil fitnah wal bu'di an itaratiha. Karena yang demikian akan menjadikan yaitu apabila kita menerima taubatnya seorang penguasa maka akan menenangkan fitnah dan akan jauh dari keributan akan akan jauh dari kericuhan. Jadi kalau orang awam saja, orang biasa saja, seandainya dia bertobat, kita terima atau tidak? Kita terima. Ya seandainya ada orang awam, saudara kita bukan seorang penguasa, dia bertobat maka kita kita terima kembali kepada masyarakat, kembali menjadi orang saleh, meninggalkan perbuatannya. Ini orang awam yang tidak ada pengaruhnya atau tidak memiliki pengaruh yang besar. Bagaimana seandainya itu adalah seorang penguasa? Bagaimana seandainya itu adalah seorang penguasa maka harus lebih kita terima. Kenapa demikian? Karena kalau kita terima maka akan membawa kebaikan bagi masyarakat, akan membawa ketenangan sehingga tidak terjadi fitnah yang lebih besar di masyarakat. Demikian pula supaya jauh dari kekacauan, jauh dari keributan. Ya, apabila kita menerima tobat dari penguasa dari penguasa tersebut. Jadi ini yang pertama yaitu kita menasihati apabila beliau mendapatkan hidayah dengan sebab kita setelah kita menasihati dengan sir dan dengan sopan dan dengan lemah lembut dia juga mendapatkan hidayah dan kembali kepada Islam dan meninggalkan kekufuran maka itulah yang kita harapkan Dia kembali seperti semula beliau tetap sebagai seorang pemimpin dan kita tetapkan tetap dia di atas kekuasaannya lalu bagaimana seandainya beliau tetap di atas kekufurannya artinya tidak menerima apa yang dinasihatkan kepada beliau dan beliau tetap di atas kekufurannya makanya akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya hari Ahad ya insyaallah dan hari Rabu saya hari Sabtu ini libur akan kita lanjutkan hari Ahad insyaallah dan uh, kajian ini disiarkan secara langsung ya lewat Facebook ya lewat Facebook bagi yang ingin mendengarkan bisa mengikuti meskipun jauh dari Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.